Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah benar wanita haid tidak boleh menginjak tanah kuburan? Udah belajar Safina belum? Hah? Udah ya? Generasi ini udah kan? Haid tidak boleh berapa? Ada berapa? Ada? Sepuluh Sholat Tawaf Membaca Al-Quran Membawa Al-Quran Menyentuh Al-Quran Apa lagi? masuk masjid lewat masjid jika dikhawatirkan akan kok kotor. Lalu puasa bersenang-senang antara pusar dan lutut. Terakhir apa? Tolak. Cah? Cerai. Nanti caranya sah. Nanti jatuhnya namanya tolak bid'i. Tolak itu ada dua. Ada tolak sunni, ada tolak bid'i. Tolak sunni itu istri yang dicerai dalam keadaan suci Baik? Suci. Kamu suci, Pak. Anu, suci. Suci enggak? Suci jangan. Ya misalkan misalkan nih, kamu dicerai saat ini. Berarti kamu tolak sun suni Nah, ini contoh aja ya. Jangan dimasukin ke hati. Tapi kalau ada yang haid, misalkan siapa yang haid? Kamu haid enggak? Dicerai misalkan, anggap haid cerai. Maka namanya tolak haram. Yang berdosa suaminya. Kan? Kalau istri yang minta, istri yang berdosa, ya dua juga dosa sih. Nah, tapi cerainya tetap jah, jatuh, tetap sah cerainya, tetap pisah. Tergantung berapa kali ucapan yang dia ucapkan. Oh, aku cerai satu, cerai cerai dua, tak cerai kau seribu kali tiga. Oke, itu sepuluh yang tidak diperbolehkan bagi wanita ha? haid dan yang sepupu-sepupunya haid nifas wilada. Kan sepupunya haid dulu. Ada nomor sebelas nginjak tanah kubur? Ada. Ya. Tidak ada nginjak tanah kubur. Boleh. Cuman memang ini ini apa namanya? Tebak-tebakan anak saja. Ya. Karena kan memang dimakruhkan wanita haid itu ziarah kubur. Ya. Makruh. Bahkan ada yang mengatakan haram. Ada yang mengatakan haram. Kenapa makruh? Karena satu haid wanita yang sedang haid itu jiwanya lemah. Nah, yang punya istri, kalau haid jangan dibentak. Tengok-tengok dulu, ini haid apa suci? Kalau suci boleh dibentak. Imam marah di serana. Tapi kalau haid jangan. Saat haid itu wanita lagi don-don. Perutnya sakit, jiwanya lemah, dia butuh kasih sayang. Nah ketika dia di kuburan, dia melihat keluarganya meninggal, atau apa dikhawatirkan akan timbul takut atau koyak-koyak yang aneh-aneh melihat hantu padahal tidak ada ya. atau apa akan menimbulkan sedih yang mendalam yang kedua juga karena kalau kita ziarah kubur kita di kuburan ngapain apa tidur situ kita kita baca yasin ya kan baca tahlil tahlil ada Al-Qur'an ya ada ikhlas, ayat akhir al dan seterusnya ya kan. Nah, mungkin orang dulu kamu tidak boleh nginjak tanah kubur. Maksudnya apa? Karena di kuburan kamu bakal baca Quran dan wanita haid tidak boleh baca Al-Qur'an. Al-Quran dan kamu itu lagi haid, gitu loh. Lagi haid takut nanti jiwamu lemah, nanti kamu bayang-bayang. Ya, nanti kamu apa namanya? sedih, mendalam, ini teringat ayahmu, teringat emakmu, kamu ziarah kuburan ibu nanti akhirnya eh, nangis nangis, nanti akhirnya menimbulkan niaha, niaha itu sobek sobek, sobek baju, nangis mukul terus apa mati jadi sinetronnya nah, itu mungkin sebabnya tapi sebenarnya boleh aja seandainya kuburannya nggak ada atas tanah ya gimana Hah? Yang kuburan tidak boleh menginjak tanahku. Nah kuburannya di semen. Masih tetap tidak boleh. Mungkin tebak-tebak anak itu cuma nasihat orang terdahulu saja. Memang betul perempuan haid itu dianjurkan tidak ziarah Memang betul, baik. Tapi bukan tidak sampai haram injak tanah kubur itu berlebihan. Enggak seperti itu. Ya kalau kamu kuat ya, kalau datang ke kuburan hanya untuk nyekar bunga boleh sunnah ya atau teman suami jadi suami yang baca jadi duduk di situ ini yang nyekar bunga yang bersihkan nisan ya yang nyiramin air itu sunnah itu nyiramin air bunga itu karena selama bunga itu basah hidup dan basah maka insya Allah siksaan kubur yang di dalam itu diringankan oleh Allah Subhanahu ada hadisnya ya ada hadisnya sunnah kan kalau cuma sekedar gitu nggak apa-apa eh, tidak apa? Allah taala alam bisawab.